الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه حديث yang ke-203 dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha salah seorang istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, As-Siddiqah bintu Siddiq. Beliau radhiyallahu anha meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan senantiasa melakukan i'tikaf pada 10 hari terakhir min Ramadan dari bulan suci Ramadan. Hatta tawaffahu Allah Ta'ala. Hingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mewafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Kemudian para istri beliau sallallahu alaihi wasallam pun melakukan i'tikaf tersebut sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa fi lafdhin dan di dalam sebuah lafaz di dalam riwayat yang lain beliau katakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu senantiasa i'tikaf fi kulli Ramadhan pada setiap bulan Ramadhan. Fa idza shallal ghadata maka ketika usai mengerjakan salat al-ghadah, salat subuh, jaa makanahu alladhi i'takafa fihi. Beliau mendatangi tempat yang telah disediakan untuk beriktikaf di masjid. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan tentang amalan tentang kegiatan Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan terkhusus ketika memasuki sepuluh hari yang terakhir. Ummul Mukminin Aisyah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW Alaihi Wasallam senantiasa melakukan i'tikaf pada sepuluh hari yang terakhir tersebut dari bulan suci Ramadan. Mengapa Rasul SAW Alaihi Wasallam senantiasa melakukan i'tikaf pada 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan, Syekh Al-Bassa menjelaskan talaban li Lailatul Qadar Dalam rangka untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bersama dalam pembahasan tentang Lailatul Qadar, bahwa Lailatul Qadar tersebut terjadinya pada salah satu dari malam-malam ganjil pada sepuluh malam terakhir di bulan suci Ramadan. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di masa hidupnya senantiasa melakukan i'tikaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Di antara tujuan utamanya adalah untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar yang penuh dengan barokah tersebut. Sampai kapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan artikaf di masa hidupnya? Ummul Mukminin Aisyah menjelaskan bahwa kegiatan artikaf yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir hayat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya amalan i'tikaf merupakan salah satu amalan, salah satu ibadah sunnah yang senantiasa diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini disebutkan sepintas lalu bahwa beliau sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melakukan i'tikafnya hingga akhir hayatnya selama 10 hari di bulan suci Ramadan terkhusus pada 10 hari terakhir. Namun disebutkan di dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan asyrata ayyam." Falamma kana al-'am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan i'tikaf pada setiap bulan suci Ramadan sebanyak 10 hari. Yakni pada 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan tersebut. Falamma kana al am alladhi qubida fihi maka ketika beliau berada di tahun yang beliau wafat padanya i'takafa 20 yauman. Beliau melakukan i'tikaf sebanyak 20 hari. Dari sini, ikhwani fiddin rahim, rahimani wa rahimakumullah, kita mendapatkan keterangan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali dalam i'tikafnya beliau melakukannya selama 10 hari lamanya yakni pada 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan namun di tahun yang beliau sallallahu alaihi wasallam wafat badannya maka beliau sallallahu alaihi wasallam beriktikaf selama 20 hari 20 hari di sini maksudnya bagaimana maksudnya adalah 10 hari pertengahan kemudian ditambah dengan 10 hari yang terakhir sebagaimana awal-awal i'tikaf yang ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam diberitahu tentang keberadaan malam Lailatul Qadar sebagaimana hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang pernah kita pelajari dalam kesempatan yang lalu. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri sebagaimana yang telah kita ketahui dalam pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa kebiasaan i'tikaf yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah pada 10 pertengahan dari bulan suci Ramadan. Ini awalnya. Kita urutkan saja dari awal proses kegiatan i'tikaf yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan Rasul di awal beliau melakukan i'tikaf adalah pada 10 pertengahan dari bulan suci Ramadan dimulai dari malam 11 dan selesai pada tanggal 20 Ramadan. Hingga di suatu malam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bermimpi. Dan mimpi seorang rasul adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa terjadinya malam Lailatul Qadar itu bukan pada sepuluh pertengahan dari bulan suci Ramadan. Akan tetapi terjadinya pada sepuluh terakhir dari bulan suci Ramadan. Terkhusus pada malam-malam ganjil dari terkhusus pada salah satu dari malam-malam ganjil pada sepuluh hari terakhir dari bulan suci Ramadan tersebut. Maka dari itu Rasulullah SAW umumkan kepada para sahabatnya, sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id Al Khudri yang telah lalu, barang siapa yang beriktikaf bersamaku, yakni pada sepuluh pertengahan yang telah lalu, maka hendaknya dia lanjutkan iktikafnya pada sepuluh hari yang terakhir dari bulan suci Ramadan. Kemudian beliau sebutkan alasannya, yaitu dikarenakan beliau mendapatkan wahyu dari Allah bahwa terjadinya malam Lailatul Qadar tersebut adalah pada salah satu malam dari sepuluh eh, hari terakhir bulan suci Ramadan. Maka sejak saat itu Rasulullah dan para sahabatnya tentunya di tahun berikutnya Rasulullah dan para sahabatnya melakukan i'tikaf pada 10 hari yang terakhir dari bulan suci Ramadan. Dan itulah yang kebiasaan dan itulah kebiasaan yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini, sebagaimana dijelaskan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang sedang kita pelajari, hingga datanglah tahun di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada tahun tersebut di bulan Ramadan menjelang wafat beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf selama 20 hari. 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan dan didahului sebelumnya dengan 10 hari pertengahan dari bulan suci Ramadan. Inilah eh, al-jama' penggabungan dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri hadis Aisyah radhiyallahu anha dan juga hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang semuanya adalah riwayat-riwayat yang sahih. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha terdapat sebuah keterangan bahwasannya para istri Rasul sallallahu alaihi wasallam juga melakukan i'tikaf sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dijelaskan oleh para ulama bahwa pada asalnya kaum wanita diperbolehkan untuk melakukan i'tikaf di masjid. Tentunya dengan syarat-syaratnya di antaranya adalah idza uminatil fitnah. Jika keberadaan kaum wanita di masjid tersebut untuk melakukan kegiatan i'tikaf tidak menimbulkan fitnah. Fitnah baik pada diri mereka ataupun fitnah bagi yang lainnya. Kemudian dijelaskan pada akhir riwayat yang sedang kita pelajari ini wa fi lafdhin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan. Fa'idah Sallal ghadata ja'a makanahu alladhi i'takafa fihi. Dalam sebuah lafad atau dalam riwayat lain dari hadis Aisyah disebutkan bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam senantiasa i'tikaf pada setiap bulan suci Ramadan. Kemudian beliau sebutkan faida sallal ghadata maka ketika beliau usai mengerjakan salat subuh ja'a makanahu alladhi i'takafa fihi beliau kemudian mendatangi tempat yang telah disediakan untuk beliau melakukan i'tikaf padanya. Dari sini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah muncul sebuah permasalahan. Kapan seseorang memulai i'tikafnya? Kapan seorang mu'takif, seorang yang hendak melakukan i'tikaf memulai i'tikafnya. Apakah i'tikafnya dimulai setelah sholat subuh pada tanggal 21 Ramadan ataukah dimulai ketika terbenamnya matahari tanggal 20 Ramadan ketika memasuki malam 21. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ketika ditanya tentang permasalahan ini beliau menjawab yadkhulul mu'takifu mu'takafahu bi masjid alladhi yuridu itikafa fihi idza ghabat asy-syamsu min lailatil 20 min seorang yang hendak beriktikaf maka dia masuk ke dalam tempat iktikafnya yakni memasuki masjid yang dia hendak beriktikaf di dalamnya ketika telah terbenam matahari pada malam pada hari ke-20 Ramadan. Jadi matahari tanggal 20 Ramadan terbenam, berarti kemudian memasuki tanggal 21 Ramadan. Karena perhitungan tanggal Hijriyah di dalam Islam tidak dimulai dari jam 12 malam. Selesainya jam 12 malam. Tidak. Tetapi dengan terbenamnya matahari. Begitu matahari terbenam pada hari tersebut, berarti sudah berganti tanggal yang tadinya misalnya hari ini tanggal 20 Ramadan ketika nanti terbenam matahari lalu masuklah pada tanggal eh, uh, 21 Ramadan. Maka seorang yang hendak bertika, beriktikaf hendaknya dia masuk ke masjid yang dia beriktikaf padanya pada malam ke-21 Ramadan di saat matahari telah terbenam. Wa yakhruju idza ghabatis syamsu minal lailatil ula min syahri Dan keluar dari i'tikafnya ketika matahari terbenam dari malam pertama bulan Syawal. Ketika matahari terbenam dan diketahui bahwa besok adalah tanggal 1 Syawal, maka berarti dia telah diperkenankan untuk keluar dari masjid dari tempat i'tikafnya. Dan dengan itu selesailah i'tikaf yang dia lakukan. Kemudian beliau berkata, "Li'anna al-ahadits al-katsirata dalatun ala anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan." Wa Ramadan yantahi bidukhuli syahri syawal. Karena hadis-hadis yang banyak jumlahnya menjelaskan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali i'tikaf pada 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Sementara Ramadan selesai dengan masuknya bulan Syawal falailatul id yantahi Ramadan. Maka dengan masuknya maka dengan datangnya malam Id, Idul Fitr, maka berarti telah selesai Ramadan dan dengan itu telah selesai pula kegiatan i'tikaf yang dilakukan oleh seorang mu'takif. Wal ashrul awakhir min Ramadan tadkhulu min lailati ihda wa ishrin wa laysa min fajri ihda wa ishrin. Adapun 10 hari terakhir dari bulan Ramadan yang Rasul biasa beriktikaf padanya tadkhulu min lailati ihda wa ishrin maka diawali dari malam 21 Ramadan ketika matahari terbenam dan memasuki tanggal 21 Ramadan walaysa min fajri ihda wa ishrin dan tidaklah dimulai pada pagi hari atau pada fajar, pada subuh, waktu subuh, di tanggal 21 Ramadan. Dari sini Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menegaskan bahwa permulaan masuknya seorang mu'takif ke masjid untuk beraktikaf adalah ketika matahari terbenam dan eh, sebagai pertanda masuknya tanggal 21 Ramadan. Jadi malam 21 Ramadan saat itulah seorang mu'takif memasuki masjid. Bukan di pagi harinya, bukan di pagi hari tanggal 21 Ramadan. Kemudian bagaimana dengan hadis Aisyah yang sedang kita pelajari ini? Beliau menyatakan fa idza shallal ghadata jaa makanahu nahul i'takafa fihi. Maka ketika beliau usai mengerjakan sholat subuh, barulah beliau mendatangi tempat i'tikaf yang disediakan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam beriktikaf padanya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menyatakan, "Wa hadits Aisyah ats-tsabit fil Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla subha min lailati 21 ثم يدخل معتكفه kama qala al الحافظ ابن Hajar أن له معتكفا خاصا ينفرد به عن الناس وليس المراد وليس المراد دخول المسجد بل قد دخل في أول الليلة ولكنه انفرد بالمعتكف الخاص عن الناس في صباح 21 وعشرين kata beliau rahimahullah adapun hadis Aisyah radhiyallahu anha yang terdapat di dalam Sahih Bukhari bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seusai mengerjakan sholat subuh dari malam 21 Ramadan, sholat subuh dari malam 21 Ramadan, kemudian beliau masuk ke tempat iktikafnya, maka yang dimaksud dengan hadis ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah anna lahu mu'takafan khasan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai tempat khusus di masjid untuk beriktikaf. Apa yang dimaksud dengan tempat khusus untuk beriktikaf? Tempat khusus semacam kamar yang digunakan untuk beriktikaf, untuk tinggal di dalamnya. Sebagaimana yang diketahui di masjid ini, ketika hari-hari iktikaf di sana e, dibuat semacam kamar-kamar dalam uh, yang digunakan sebagai tempat i'tikaf bagi seorang yang mu'takif. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai tempat khusus di masjid beliau dibuat sedemikian rupa yanfaridu bihi anin nas yang beliau bersendirian di tempat tersebut terpisah dengan manusia, terpisah dengan para sahabatnya. Walaisal murad dukhulul masjid. Dan bukanlah yang dimaksud dalam hadis Aisyah ini beliau masuk ke dalam masjid, mulai masuk ke masjid pada pagi harinya setelah sholat subuh, bukan. Bal qad dakhala fi awalil lailah. Bahkan beliau sallallahu telah masuk masjid sejak awal sejak awal malam, sejak masuknya malam 21 Ramadan dengan terbenamnya matahari tanggal 20 Ramadan, maka beliau sudah masuk ke masjid dan berada di masjid. Walakinnahu akan tetapi beliau infarada bil mu'takafil khas anin nas fi sabahi ihda wa ishrin. Akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam mulai memasuki tempat khusus yang digunakan untuk iktikaf agar terpisah dari para sahabatnya tersebut, beliau memulai mulai, eh, masuk ke, ke tempat tersebut di pagi hari tanggal 21 Ramadan seusai mengerjakan salat subuh. Jadi demikianlah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Makna dari keterangan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam seusai mengerjakan salat subuh tanggal 21 Ramadan kemudian masuk ke tempat iktikafnya. Yang dimaksud dengannya bukan awal masuk ke masjid setelah sholat subuh tanggal 21, akan tetapi beliau sallallahu Alaihi Wasallam sudah masuk ke masjid pada awal malam 21 Ramadan dan memulai masuk ke tempat etikaf beliau yang secara khusus tersebut di pagi hari seusai mengerjakan sholat subuh. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah inilah beberapa keterangan yang terkait dengan hadis 203 hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk bertafakuh fiddin dan memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan makna yang sebenarnya yang uh, sesuai dengan keterangan para ulama rahimahumullahu taala wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin